اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اجعله لنا Alhamdulillah Amin. Bapak Kapolresta langsung serta saya mohon beliau sekarang sebelum Bapak Ketua MUI karena beliau sudah maju di sini dan melantunkan khutmil Quran. Monggo Pak panjenengan Pak Parman sampean pesen-pesen opo dan masyarakat di wilayah uh, amanah dan perjuangan panjenengan Yun Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya hanya berpesan kepada saudara-saudara sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah tentunya, berkaitan dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini kita mesti harus senang semuanya. Tidak ada yang susah. Maka saya katakan di sini latahzan. Jangan bersedih. Betul? Betul? Insya Allah yang ada di sini tidak ada yang bersedih. Semuanya senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan eh, kalau anak-anak muda kata katanya senang tuh begini tingkatkanlah beribadah dan jauhkanlah dosa kendalikan hawa nafsu dalam bulan puasa dalam bulan puasa oh, oh, oh, oh. soalnya saya belum grupnya Cak Non <laughs> tak tabui sendiri alhamdulillah tapi senang yang sebenarnya besok Ramadan tiba kita semua yang beragama Islam insya Allah menjalankannya puasa Hmm. Bagi yang non muslim insya Allah Yogyakarta sudah menjadi tradisi menghormati kepada saudaranya yang puasa betul? Semakin lama kayak Yanuddin MZ ini <laughs> Alhamdulillah. Mana senang yang sebenarnya? Artinya senang besok siangnya kita berpuasa. Mohon maaf wong Jawa awane po Mohon bersama-sama awan po sregep ngibak rajin nga rajin nga kalau sudah ngaji amal nanti disalahkan oleh ustadz saya Pak ya- Pak Yai ya- Najib nanti ya. ya. Alhamdulillah kalau sudah ngaji ngamal ngaji dulu rajin nga rajin nga kalau mahrebu kok bubar <laughs> buka semuanya semangat kompak terus selesai kalau mahribu rajin tadarus alkor solatar dituntut dengan wi bersubuhsa bersubuh <laughs> sahur <laughs> Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang hadir semua di sini, semuanya terbebaskan dari neraka. Sebab datangnya Ramadan disambut dengan gembira. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mergi mohon Pak, mingga Pak, Pak Parman, mingga Pak. Yuk kita kita sambut beliau mudah-mudahan berlaku tidak hanya untuk orang gede-gede termasuk anak kecil. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam, sampai mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Islam Islam yes Niki asli taman kanak-kanak lho Pak niki. Eh, Mulane pinter niki. Ora rabi-rabi nganti saiki Pak. Eh nguyah-nguyuh wae ini ya. Mubazir niku mubazir niki. <laughs> Ya. Oke bismillah ini ini Pak Ketua MUI tidak ngomong-ngomong nih kalau kita ndagel terus begini. Tapi tidak apa-apa nanti beliau pokoknya nek ono salah kudu dibenahi. Karena ulama itu di atas umarok. Ya toh? Juga tadi saya senang Pak Parman pokoknya semua yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa dan yang lebih penting lagi orang yang berpuasa lebih mampu menghormati sesama manusia. Kan begitu? Jadi orang puasa tidak gila hormat sehingga kita selalu mengatakan hormatilah orang berpuasa. Tidak berarti kita gila hormat. Justru kita berpuasa untuk belajar lebih lagi menghormati sesama manusia dengan pilihannya yang berbeda-beda. Ngerti nih Pak Ye? Ini wae yang dibahaskan, yang dimaksudkan Pak Parman nanti bulan puasa Ramadan itu Jogja jadi kota santri tahu, Pak. Ya Pak jadi kota santri. Gini wae ayo saya nyanyi kota santri. Wah, ini pokoknya lagu desa-desa rasa kutha, raimu cendesa ya ta. Eh, kota santri karangan Bapak Muhammad Zen dari Kauman Semarang dibawakan oleh kelompok Kesidan Nasidaria yang membawakan kota santri bukan Mutoharoh, bukan Alfiah tetapi Nunung. Aku siapa Alwi? Ayu-ayu mbiyen ning saiki ya wis padha aku, ya wis mbah-mbah ya toh. Oke. Eh? Yo, ya, kota santri bareng-bareng. Pak Parman mestinya sakit toh Pak niki lagu. Ah, sip, sip. Yo, ya, bismillah. Yuk, kota santri.